as Kalau akibatnya berupa zina, berupa minum khamr, berupa judi, berupa pembunuhan, maka masih ada harapan ampun. Yang ini tidak ada harapan ampun. Karena apa? Menyembah selain Allah. Rabbul هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم Inilah yang ditahdir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam لأن الغلو مجاوزة الحد Karena gulu itu adalah melewati, melampaui batas walaupun baik, tapi kalau melewati batas maka jadi tidak baik. batas eh, dia mulai dibatasi ya 11 rakaat lebih tidak boleh ya batas sholat duha 8 rakaat lebih tidak boleh ya batas puasa sampai maghrib saya ingin lebih bisa tidak baik Melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat maka haram, batil, keliru. وهو كما يكون في العبادات يكون في غيرها uh, bulu ini sebagaimana ada di dalam ibadah juga ada di luar ibadah. Jadi yang bukan ibadah juga bisa wudhu. Beliau membawakan contohnya apa yang terdapat dalam surat Al-A'raf Wakulu wa la tusrifu Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan berlebih-lebihan. Berarti makan bisa bulu, minum bisa bulu. Apa berlebih-lebihan? Tapi dengan istilah isrof atau takdir tidak dengan istilah bulu bulu lebih dipakai dalam e, penyembahan akidah maksudnya sama lebih lebihan kemudian apa yang terdapat dalam surat Al-Furqan idza anfaqu lam yusrifu wa lam يقتروا ini ketika Allah menceritakan tentang hamba-hamba Allah yang maha rahman, ibadur rahman. Ya, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya. Ah, di antaranya ini, walladzina idza anfaqu yaitu orang-orang yang ketika menafkahkan hartanya lam yusrifu lam yaktur tidak berlebih-lebihan tidak kurang ya, tetapi pertengahan. Makan tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Belanja tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. E, menafkahi anak istri tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Ini ibadah. Kemudian yang ke-11 العكوف على القبر لأجل عمل صالح mudaratnya uku apa uku satu akar kata dengan i'tikaf ain kafa dengan wazan uh, eh, ifta'ala menjadi i'takafa Maksudnya, eh tiga apa? Sama maksudnya. Berdiam diri. Berdiam diri. Bahayanya berdiam diri di atas kubur. Maka tidak ada berdiam diri di atas kubur. Berlama-lama di atas kubur. Sudah mendoakan, sudah mendapatkan ibrah yaitu ingat kematian sudah ngapain berlama-lama beda dengan si semakin lama di Mesir semakin afdol. I'tikaf di Mesir semakin lama semakin afdol. Sebulan i'tikaf di Mesir semalam berpahala. Sebulan dua malam lebih berpahala. Si A tiga malam lebih berpahala. Ya, yeah. i'tikaf tidak terikat dengan waktu kapan saja. Tapi khusus yang paling mulia, yang paling utama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Malam yang paling mulia di sepanjang tahun. Adapun siang yang paling mulia di sepanjang tahun adalah tadi siang, besok siang, ya sampai tanggal 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini siang yang paling mulia, yang paling utama. Mengalahkan Ramadan. Adapun Ramadan bukan siangnya, tapi malamnya. liajli amalin soleh untuk beramal soleh. Bahaya. Kecuali untuk tadabbur, untuk mendoakan. Ini tidak berbahaya. Tapi kalau untuk beramal soleh bukan tempatnya. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat sholat. Bukan tempat membaca Al-Quran. Bukan tempat iktikaf. Tapi tempat berziarah. Ya. Maka ketika Nabi uh, menyuruh kaum muslimin untuk membaca Al-Quran di rumah beliau katakan la taj'alu buyutakum maqabir jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan biar tidak sama dengan kuburan bagaimana baca Al-Quran baca suratul Baqarah karena di kuburan tidak ada baca Al-Quran ya yeah. Karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran, bukan tempat sholat, bukan tempat ibadah. Yahudi dan Nasrani dikutuk dilaknat oleh Allah karena menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai tempat ibadah masjid. Al-mudarratu al hafilatu hiya annaha tuwassilu ila ibadatihi kemudaratan yang dimaksud kemudaratan yang dihasilkan oleh etika di kubur apa menyebabkan manusia menyembah kubur tersebut bagaimana hari ini awalnya apa sholat baca Al-Quran di atas kubur itu lama-lama lama-lama kuburan itu disembah mereka minta kepada Allah lewat kuburan tersebut lewat orang soleh yang ada di kuburan itu lama-lama lama-lama mereka langsung meminta kepada yang dikubur itu langsung minta maka mereka tidak mengatakan ya Rob Allahumma tidak tapi ya Syekhula ya Syekh Abdul Qadir Jailani dan ya Rasulullah Syekh Tawakkalu dari perumpamaannya adalah ما لو قرئ القرآن عند قبر رجل صالح أو تصدق عند هذا القبر يعتقد أن لذلك مرضية على غيره ketika dibacakan Al-Quran di atas kubur seorang soleh, di atas kubur seorang wali, atau sedekah. Maka banyak orang tidak sedekah di masjid, di jalanan, di rumah, tapi begitu di kubur-kubur orang soleh ini mereka sedekah. Mereka sedekah. Dan sudah ada yang menampung sedekah. Maka itu bisa lihat di kuburan-kuburan keramat, di Banten, di Ampel, di Gunung Jati dan seterusnya sudah ngantri mereka untuk siap menerima sodako kaum muslimin. Dan kaum muslimin yang datang ke sana beryakinan bahwa khurafat di sini lebih baik, lebih mulia. يعتقد أن لذلك وصية على غيره karena mereka beriktikad bahwa tempat itu, kuburan itu lebih mulia, lebih baik daripada kuburan lainnya, daripada tempat lainnya. Jika kuburan ini berbeda satu sama lain, jika kuburan itu bertingkat-tingkat keutamaannya seperti orang, maka tentu kuburan yang paling mulia kuburan siapa? Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat para sahabat. Rasulullah alaihim jami'an. Membedakan antara kubur Nabi dengan kubur Abu Bakar, dengan kubur uh, Mus'ab bin Umar, dengan kubur Hamzah, dengan kubur sahabat-sahabat lain yang sudah meninggal tidak dibedakan. Sama perlakuan para sahabat terhadap kubur Nabi dan terhadap kubur-kubur yang bukan Nabi sama Muslim sama memberikan salam, ya melepas sendal, gitu, tidak menginjak kubur, tidak berdiri, tidak duduk di atas kubur dan seterusnya sama. Nah, lihat kaum muslimin hari ini di negeri kita terutama membedakan kubur yang satu dengan kubur yang lain. Jangan macam-macam di kubur ini. Kuburan ini berbeda dengan kuburan manusia biasa. Kuburan yang ini mulia, maka didatangi setiap tahun di bulan-bulan tertentu. Ya. Padahal para sahabat tidak mendatangi kubur Nabi di saat-saat tertentu. Mereka berziarah ke kubur Nabi setelah mereka pulang dari Safa bagi penduduk Madinah. Yang penduduk Mekah atau Syam atau Mesir e, eh, menjarai kubur Nabi ketika baru saja sampai di Madinah sekali. Ya, sudah. Habis itu tidak berziarah lagi. Tidak seperti sebagian kaum muslimin dari negeri kita pagi ziarah, siang ziarah, sore ziarah lagi, mumpung di tanah. Sama dengan umroh, pagi umroh, sore umroh, mumpung di tanah. Ini bid'ah. Fa inna hadha min al bid'ah. Ini termasuk bagian dari bid'ah. Wa hadhihi al bid'ah qad tu'addi bi sahibiha ila ibadati hadzal khabar. Bid'ah ini bisa menyebabkan seseorang menyembah kuburan tersebut. Bisa. Ya. Artinya tentu tidak semuanya. Karena awalnya umat Nabi Nuh tidak menyembah Yahud Ya'uq Setelah lama-lama lama-lama baru disembah. 12 Ma'rifatun nahyi an tawathiri wal hikmatu fi izalatiha mengetahui memahami larangan membikin tamasil jamak dari timtar patuh dan hikmah dihancurkannya, dibuangnya eh, patung-patung e, tersebut. Ada hikmahnya. Ya, yeah. tidak mungkin tidak ada hikmahnya pemerintah Nabi. Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk menghancurkan patung atau dibuang kepalanya dibuang kepalanya kata Nabi agar seperti pohon. Berarti patung pohon, patung mobil, patung motor boleh. Yang tidak boleh patung manusia dan hewan. Benda uh, makhluk yang bernyawa. Manusia dan hewan. Tumbuh-tumbuhan boleh التماثيل هي الصور على مثال رجل أو حيوان أو حجر yang dimaksud tamatil atau timsal adalah gambar patung dengan rupa orang atau hewan atau batu biasanya terbuat dari batu والغالب أنها تطلق على ما صنع يعبد من دون الله pada umumnya dimutlakan kepada sesuatu yang dibikin untuk disembah selain Allah tentu maka eh, walaupun bentuknya pohon walaupun bentuknya hanya batu bulat besar tetapi disembah ya termasuk timsah termasuk berhala ya kalau manusia dan hewan disembah tidak disembah haram disembah tidak disembah tidak boleh dibikin eh, kalau patung itu disembah maka apapun bahkan bukan patung gelas, pohon, betul-betul pohon, bukan patung, tapi disembah, maka dihancurkan. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah menebang pohon besar yang disembah manusia bersama saudaranya. Orang-orang ketakutan, takut kualat akan terjadi ini dan itu. Beliau mengatakan, kalau ada apa-apa, kami yang menanggung. Ya. Dan mereka mempersilahkan tidak terjadi fitnah, maka ditebak dan tidak ada apa-apa. Ya, awalnya Imam Nawawi ee, eh, berharap Imam, Imam Nawawi ingin sekali menebang pohon itu, tapi tidak berkuasa, tidak sanggup, tidak kuat. Lalu beliau berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada orang yang sanggup mampu menebang pohon doa beliau dikabulkan oleh Allah maka tampillah Syekhul Islam di negeri Syam dan keadaan di keadaan di zaman Syekhul Islam kata Sabin Bas kata ini tidak jauh berbeda dengan keadaan kaum muslimin hari ini mirip ada Mu'tazilahnya, ada Khawarijnya, ada Asy'ariyahnya, ada Maturidiyahnya. Sama. Ya, berbeda dengan keadaan kaum muslimin di zaman Imam Bukhari zaman Imam Syafi'i di zaman Syekhul Islam tidak jauh berbeda dengan kaum muslimin hari ini dia bercerai-berai firpok firpok kullu hisbin bima ladaihim farihun masing-masing kelompok bangga dengan kelompok mereka masing-masing wal hikmatu fi izalatihah Sedu dan hikmah menghancurkannya, menghilangkannya patung-patung tersebut adalah menutup bahaya syirik. Sedu zari'ah menutup pintu bahaya. Dalam Islam uh, ada kaidah sedu menutup pintu bahaya. Apabila terjadi bahaya maka harus ditutup. Maka Islam tidak hanya melarang zina, melarang judi, melarang haram, uh, tapi Islam uh, melarang mendekati zina, melarang duduk-duduk bersama orang yang sedang berjudi, sedang minum homer, walaupun kita tidak ikut berjudi innakum idzal mithluhum engkau sama saja dengan mereka karena apa sedut daria menutup pintu bahaya besar kemungkinan kita akan ikut berjudi kalau teman-teman kita berjudi duduk bersama orang-orang yang sedang berjudi sedut daria 13 ma'rifatu 'idhami sya'ni hadhihi al mengetahui betapa besarnya kisah ini kisah umatnya Nabi Nuh yang menyembah berhala ini kisah yang sangat besar besar sekali ya sangat sangat أي قصة هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين yang dimaksud kisah orang-orang yang guru yang bersikap berlebihan terhadap orang soleh dan terhadap orang yang tidak soleh. Kadang-kadang keliru. Tidak soleh, tetapi uh, mereka menganggap dia soleh. Bagaimana kaum muslimin hari ini? dukun dianggap kiai ya dukun kahin orang dianggap kiai bahkan dianggap ulama udah begitu mereka guru lakin i'taqadu fihim as-salat mereka beriktikad bahwa uh, pada diri mereka itu ada kebaikan padahal mereka kahin, arraf, guru ramal, normal ya perusak agama hatta tadarraja bihimul amru ila ibadatihim min dunillah hingga akhirnya sedikit demi sedikit terus uh, mereka akhirnya menyembah selain Allah diawali sikap guru akhirnya menyembah dosa itu kan pelan pelan pelan pelan, pelan setan tahu betul bagaimana cara menggoda e, manusia. Ya. Yeah. Orang santri yang setiap hari belajar jauh dari pergaulan bebas, tidak mungkin setan mengatakan ayo zina, ayo zina, tidak. Pelan, pelan, pelan, pelan. Ya, yeah. bulana, ajak dia ngobrol, biar dia mau pakai jilbab, pelan-pelan. Gimana caranya? Ya pertama makan bareng, ah gitu sih. Ya, ditipu. Ditipu. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Zina. وتجب معرفة هذه القصة maka wajib mengetahui kisah ini kisah yang sangat besar yang pernah terjadi di muka bumi awal terjadinya syirik. Wa anna amrul guluwi adi. Maka gulu ini sesuatu yang besar. Ya, bukan main-main gulu ini. Wa natarijuhu wakhimah. Dan hasilnya, ujungnya, akibatnya wakima, ay qabiha, buruk, jelek. wal hajatu shadidatun ila dhalik maka berhajat sangat berhajat untuk memahami ini untuk memahami keburukan bulu ini sangat berhajat wal ghaflatu anha kathira sementara banyak orang yang gofil yang apa yang lalai, yang lemah dari masalah ini. وَالنَّاسُ لَوْ تَدَبَّرَتْ أَحْوَالَهُمْ وَتَبَّرَتْ قُلُوبَهُمْ وَجَدَتْ أَنَّهُمْ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ dan uh, manusia jika ini tadabbarta ya tadabbarta wa sabbarta dan manusia jika engkau mentadaburi keadaan mereka mengetahui, mengukur, menilai hati mereka, maka akan engkau dapati e, mereka berada dalam kelalaian dalam masalah ini. Wahada mawjudun fil biladil islamiyah dan ini semua mawjud. Apa mawjud? Ada. Mawjud ada. Di mana? Di negeri-negeri Islam. Ini menunjukkan bahwa beliau waham fikul wakil. Ya. Beliau mungkin belum ke Indonesia, Bangladesh, India, tapi beliau tahu apa yang terjadi di Indonesia, di Bangladesh, di India, syiar-syiar syirik. Kaum muslimin jatuh ke dalam syirik. Yang ke-14 Wahia ajabul ajbi dan yang paling menakjubkan, yang paling mengherankan. Qira'atuhum iyyaha fi kutubit tafsir wal hadith, Uh, eh, aneh, mengherankan. Kenapa mengherankan? mereka membaca kitab-kitab tafsir. Ya, kaum muslimin di pesantren-pesantren yang jatuh dalam syirikan itu, mereka membaca kitab tafsir. Ya. Setidaknya uh, kitab tafsir seperti Jalalain, Asawi atau sebagian membaca Ibnu Katsir, mereka baca. Ya. Dan kitab hadis mereka baca wa ma'rifatuhum bima'na al-kalam dan mereka mengetahui kalam itu ucapan itu mereka tahu mereka paham maksudnya maksud enggak paham ya mereka tahu bahasa Arab atau sebagian mereka berbahasa Arab wa qawlullahi hala bainahum wa baina qulubihim ya Allah menghalangi antara mereka dan hatinya. Hatinya hatinya ditutup sehingga tidak faham. Kalau tidak ditutup tentu akan faham. Baca Al-Qur'an, baca hadis, baca kitab-kitab tafsir yang tentu menerangkan ini. Ya diterangkan mereka tahu, saya kira tidak aneh kisah ini bagi mereka. Ketika mem mereka membaca tafsir uh, surat Nuh, tidak tidak aneh bahwa setan membisikkan kepada manusia untuk membuat patung mereka tahu yang saya maksud mereka tentu kiai nya eh, yang belajar gitu. mereka tahu ya tapi kenapa tidak eh, jadikan pelajaran kenapa mereka biarkan patung satu kenapa mereka biarkan tempat-tempat keramat kuburan-kuburan keramat nah, ini maksud beliau hala bainahum wa baina Allah halangi hati mereka untuk memahami hatta i'taqadu anna fi'la qaumi nuh huwa afdalul ibadat saking dihalangi pemahamannya oleh Allah mereka beriktikad mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh itu sebaik-baik ibadah lihat lihat jadi betul-betul dungu sekali, betul-betul tidak faham. Allah di situ mencela, bukan memuji. Tapi sebagian mereka menganggap ini memuji pujian. Cerita tentang Yahud, Ya'ub, Suwa'wad, ini pujian terhadap kaumnya Nabi Nuh yang menghormati orang-orang soleh. Padahal maksud Allah, maksud Rasulullah menceritakan cerita itu bukan untuk memuji, mencela orang-orang yang menghormati orang-orang soleh dengan cara membuat patung. Ya, orang jelas yang nyuruh siapa? Iblis setan. Mana mungkin kebaikan yang nyuruh setan, yang nyuruh iblis? واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه وهو الكفر المبيح للجم والمال dan mereka beretikat bahwa apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu merupakan satu kebaikan ya saya kira ada kalimat yang hilang ini ya uh, Syekh Taimin juga menjelaskan ini tentang uh, apa kekurangan kalimat pada kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Intinya beliau akan ingin mengatakan bahwa orang yang beriktikad bahwa larangan Allah dan Rasulnya dianggap sebagai ibadah, padahal itu larangan Allah dan Rasulnya, tapi malah dianggap sebagai ibadah. Maka bahwa al-kufru al-mubih lidam wal Maka jelas itu kufur yang menyebabkan darahnya halal hartanya halal. Artinya boleh dibunuh, hartanya boleh diambil sebagai ghanimah. maksud beli seperti itu. Dibayangkan, ya, dilarang oleh Allah dan Rasulnya dianggap ibadah. Allah dan Rasulnya melarang makan daging babi, lalu kita mengatakan makan daging babi berpahala besar. Ya korup pada Allah apa kalau tidak bukti? Ya. Nah, Allah dan Rasulnya melarang menghormati orang-orang soleh dengan cara membuat patungnya, mengkeramatkan kuburannya. Nah, sementara sebagian kaum muslimin menganggap membuat patung orang-orang soleh ini pahala besar, kemuliaan besar, mengkeramatkan kuburan para wali ini uh, perbuatan yang baik, takarruf, ibadah, kata beliau kubur, Ya, jelas dosa ini jauh lebih besar daripada dari dosa uh, syahwat seperti berzina, minum khamr, berjudi, membunuh dan seterusnya. Beliau membahas tentang ujub. Wal ujubu naw'an. Ujub itu ada dua macam. Al-awwalu bi istihsan Ujub yang bermakna baik. Wahuwa ma idha tu'alliqa mahmudin yaitu sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang terpuji. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Sahih Bukhari, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun." bahwa Nabi kata Aisyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menakjubkan beliau itu menarik perhatian beliau apa mendahulukan yang kanan beliau tertarik beliau takjub beliau sangat perhatian untuk mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi dalam memakai sendal, dalam berpakaian, ya, dalam melangkah, dalam bersuci, mau bisa dihipulihi dan dalam semua keadaan. Beliau mendahulukan yang kanan. Pakai sendal, pakai sepatu, pakai celana, pakai baju, masuk masjid, semua kebaikan beliau dahulukan yang kanan. Ya. Berbeda atau terbalik ketika masuk ke dalam eh, WC. Ya, karena di situ uh, eh, Nah, ini yang baik. Yang kedua, di makna inkar, maknanya mengingkari. Wadalika bima idza bi madmum. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan sesuatu yang terserah. Al tadi mahmud sekarang madmum. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd وإن تعجب فعجب قولي فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد Jika engkau heran, jika engkau heran, maka lebih mengherankan lagi ucapan mereka. Aida kunna turaban, aina lafi khalqin jadid. Apakah ketika kami kelak uh, sudah menjadi debu, akan kembali menjadi makhluk yang baru. Gitu. Ini ucapan orang-orang kafir Quraisy, ucapan Abu Jahal Abu Lahab yang menentang kebangkitan dengan jasad. Adapun kebangkitan semata mereka tidak menentang. Abu Jahal Abu Lahab meyakini kebangkitan itu ada. Yang diingkari oleh Abu Jahal Abu Lahab apa? Kebangkitan dengan jasad. Ya. pun kebangkitan dengan roh, Abu Jahal Abu Lahab meyakini. Mereka menolak kebangkitan dengan jasad. Maka kalau hari ini ada seorang muslim yang mengaku muslim, bahkan tokoh muslim mengatakan bahwa kelak kebangkitan itu hanya roh bukan jasad, dalam hal ini dia sama dengan Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Wa kalamul muallif huna min babil inqaf Dan ucapan muallif di sini adalah al inqaf Bukan bimakna al-istihsan. Wa kalamul muallif huna amma kana fi zamanih. Ucapan muallif di sini, ucapan uh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul di sini adalah tentang keadaan di zaman beliau Di zaman beliau. Di tahun 1800 sekian. Ya. Yeah. حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها bagaimana kaum muslimin tidak paham lalai dari kisah ini sementara kaum muslimin membaca kitab-kitab tafsir, membaca kitab-kitab hadis. Kan tentu melewati kita ini tidak mungkin tidak. Karena di sepanjang zaman kaum muslimin itu selalu ada dan mereka belajar. Ya, kalau di negeri kita ini tidak pernah tidak ada pesantren, terus ada pesantren. Berarti kan belajar terus. Di pesantren yang dibaca, ya tentu uh, walaupun sedikit mereka akan membaca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis. Tentu melewati kisah ini. Tentu tidak tidak mungkin tidak pasti melewati kita ini. Ya, aneh, aneh sekali. Menurut beliau. Nah, ini tentu uh, di zaman beliau ya di Saudi, di Mekah Madinah. Ya, maka beliau mengatakan itu di zaman beliau, adapun sekarang sudah tidak lagi. Karena di Saudi sekarang ya ketika Saudi hidup sampai hari ini eh, atau sebelum Syauthaimin gurunya Abdurrahman Asadi misalnya kaum muslimin di sana paham tahu kaum muslimin di sana jauh dari syirik, jauh dari bidah. واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات lihat dan mereka beriktikad mereka meyakini bahwa perbuatan kaumnya Nabi Nuh itu sebagus-bagus ibadah, ibadah yang terbaik. Lihat, ya subhat yang luar biasa. Syirik ditahdir oleh Allah dan Rasulnya dikatakan abdulul ibadah, dikatakan sebaik-baik ibadah. Ya, betapa suksesnya iblis, betapa berhasilnya syaitan menipu manusia. وهذا من أضر ما يكون على المرء ini adalah sesuatu yang paling berbahaya, paling memudaratkan manusia Ayat tidak sayyi'ah hasanan. Apa? Meyakini yang guru itu diyakini sebagai kebaikan. Atau sebaliknya, yang baik diyakini sebagai keburukan. Sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah. hal yang sunnah dianggap aneh, aliran baru. Hal yang bid'ah dianggap hal yang biasa sunnah. Dari sananya, dari Nabi. Maka ta'ala, maka beliau membawakan firman Allah Ta'ala, أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا Tidakkah engkau lihat uh, orang yang dihiasi perbuatan buruknya dia sih, sehingga dia melihat, dia menyangka, dia mengira bahwa perbuatan buruk itu satu kebaikan. Kasihan sekali. Sangat kasihan. Masih mending orang yang melakukan keburukan dan dia tahu. Ya, dia sembunyi-sembunyi, dia melakukan keburukan, dia tahu, dia laku, Dia sembunyi-sembunyi melakukan keburukan, setelah itu dia bertaubat karena tentu orang tidak mau membiarkan dirinya terus dalam keburukan. Ya, maka orang itu berbuat dosa, habis itu menangis. Berbuat dosa, habis itu menyesal. Berbuat dosa, habis itu mohon ampun kepada Allah. Ini manusia. Ya, manusia seperti itu. Nah, ini tidak berbuat dosa dan bangga dengan dosanya karena dia tidak mengira kalau itu dosa tertipu oleh syaitan. Wa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Dan Allah uh, menyatakan siapa yang Allah kehendaki dan memberikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Ya. Walaupun berbeda dengan dengan kehendak manusia yang sangat Allah cintai, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka ketika Nabi berseri uh, eh, menangisi pamannya Abu Thalib yang sangat dicintai yang baru saja mati dalam keadaan kafir ya Ibnu Qayyim mengatakan seolah Allah mengatakan ya Muhammad turidu Abu Talib wa uridu Salman Wahai Muhammad, seolah Allah mengatakan, Wahai Muhammad, engkau mau Abu Talib. Aku tidak, aku mau Salman. Ya, Salman orang jauh dari Farsi. Tidak ada hubungan darah sedikit pun dengan Nabi. Apa? Allah berikan hidayah Salman al faris Sahabat Nabi. Sahabat yang jeli. Bagaimana Abu Talib? Paman Nabi, pembela Nabi, yang membela Nabi dari serangan Abu Jahal Abu Lahab Allah sesatkan mati dalam keadaan kafir kekal di neraka selama-lamanya ya yeah. dan itu berlaku sampai hari ini sampai akhir zaman jika hari ini ada orang yang mendapatkan hidayah Allah yang memberi jika hari ini ada orang yang sesat Allah yang menyesatkan mustahil Allah ingin menyesatkan ya tapi berhubung temennya ustaz semua ya maka jadi dapat hidayah mustahil ya mau temennya jangankan temennya ustaz ya temennya nabi ya, bahkan anaknya nabi bahkan bapaknya seorang nabi bahkan istrinya seorang nabi tapi kalau Allah mau sesatkan sesat ya dan itu kejadian anaknya Nabi Nuh istrinya Nabi Lut bapaknya Nabi Ibrahim semuanya disesatkan oleh Allah Subhanahu Ya, ini pelajaran yang sangat besar bagi para dai, bagi para bagi para mubalik untuk menyampaikan saja. Tidak ada target-target dakwah, tidak ada retorika-retorika oh, uh, dakwah agar menarik, agar hidayah itu tambah banyak, agar diterima masyarakat, begini, begitu, dikemas dengan ini, tidak ada. Sampaikan apa adanya dengan benar, dengan baik, menurut cara Allah dan Rasulnya hidayah ada di tangan Allah ya. ayat kedua semakna ayat ini dapat di ayat surat Al-Kahfi Kul hal nunabbi'ukum bil aqsarina a'mala Katakan Wahai Muhammad uh, Maukah kami tunjukkan kepada kalian orang-orang yang merugi amalnya. Beramal tapi rugi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunia. Yaitu orang-orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia ini. Sesat. Yadhal وهم يحسبون annahum yuhsinuna sun'a tetapi mereka menganggap, tetapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Sangkaan mereka. Ayat ini oleh para imam, oleh para sahabat ditafsirkan dengan dua tafsiran. Tafsiran siapa? Tafsiran pertama siapa? Nasrani. Nasrani, bukan Yahudi. Kalau Yahudi tahu, memang sah. Gitu. Yahudi kan berilmu. Gitu. Tafsiran pertama Nasrani. Nasrani menyangka dirinya sedang ibadah, sedang berbuat taat, sedang bertakwa kepada Allah, tetapi tidak tahu yang mereka berada dalam kesesatan. Ya. Tafsiran kedua siapa? Ahlul bidah. Ahlul bidah. Orang-orang yang berbuat bidah, yang sholat, tidak mengikuti cara Nabi yang berpuasa dengan puasa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi yang melakukan segala ritual ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu dan mereka menganggap mengira sedang beribadah sedang bertakwa kepada Allah sedang melakukan kebaikan ya yeah. ini yang dimaksud oleh beliau waqtaqalu anna ma Allah wa rasuluhu anhu bahwa al-kufru al-mubih lidzam wal mal. Dalam kalimat ini agak kurang bisa dipahami. Ya. Maka beliau menjelaskan man i'taqada anna syirka wal kufra min afdalil ibadat wa annahu muqarrabun ila Allah wa hadha kufrun mubihun bidabihi wa malihi orang yang beristikad bahwa syirik dan kufur dimasukkan dalam sebaik-baik ibadah dan dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka anggapan ini adalah kubur, anggapan yang kubur yang menyebabkan seseorang menjadi halal darahnya dan hartanya. Ya, wahada ma'arad al-muallif. Ini yang dikehendaki oleh muallif. Ini maksud al-mu'alif. Wa in kana la yus'ifu zahiru kalamihi. Walaupun kalamnya tidak atau kurang bisa dipahami. Ya, summa badali ma la'allahu al-murad anna haula'i al-ghalin ya'taqadu anna al-madhiya anhu wa huwa al-kufru al-mubin. Kemudian menjadi terang bagiku kata Syaikhul Taimin Eh, bahwa kemungkinan yang besar yang dikehendaki oleh beliau bahwa orang-orang yang gulu orang-orang yang berlebihan yang beriktikad bahwa larangan Allah yang berupa kekuburan kemusyrikan e, dianggap ibadah, maka menyebabkan e, yang bersangkutan hartanya dan darahnya menjadi halal. Artinya boleh dibunuh, boleh diambil hartanya wa amma ma dunahu minal hulu fala nuhiya fi adapun hulu yang sifatnya di bawah itu maka ee, eh, tidak, tidak keadaannya tidak seperti itu ya artinya tidak semua hulu e, eh, menyebabkan kubur ya ada yang hulu mencium tangan e, ustadznya kiainya bolak balik surbannya tapi sekedar mencium saja ini tidak jadi ini tetap dikatakan guru, tapi tidak dikatakan kau kufur. Ya, karena kita tidak tahu tikot dia. Mungkin dia tidak beriktikad apa-apa, hanya ya ingin cium tangan kiainya saja. Ya, pengen nyium surban kiainya saja. Ya, atau dianggap ini sebagai uh, penghormatan. Gitu. Nah, ini tidak serta merta kufur. Ya, kita Salat dulu Sallallahu ala Muhammadin صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد kita bersoal jawab Allah yang menciptakan si A dan menyesatkan dia. Tapi bagaimana membantah anggapan bahwa Allah tidak maha pengasih, maha penyayang. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, dalilnya jelas. Bagaimana kita bisa mengatakan Allah bukan maha pengasih? Bukan Allah, Allah bukan maha penyayang. Orang jadikan jelas. Rahman, Rahim. Ya. Maka ucapan Allah tidak pengasih, Allah tidak penyayang tentu ucapan kubur. Karena Al-Quran tegas-tegas mengatakan bahwa Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Apakah ketika Allah menyesatkan si bulan, padahal bulan itu yang menciptakan Allah, maka langsung disimpulkan bahwa Allah tidak pengasih? Tentu kesimpulan yang Siapa yang paling tahu? tentang kasih sayang Allah? Tentu Allah sendiri. Berbicara tentang diri Allah harus dengan dalil. Ya. Semua yang Allah firmankan, semua yang Nabi sabdakan tentang diri Allah wajib kita yakini. Ya. Jadi jangan menyimpulkan sendiri. Kalau Allah kalau ada bayi merah langsung Allah cap sebagai ahli neraka, Allah nggak adil dong. Nah, Jadi berarti kan menyimpulkan sendiri. Ya. Tentu puluhan ayat, ratusan hadis yang menyatakan bahwa Allah Maha Adil. Tentu kita tidak ragu bahwa Allah Maha Adil. Wajib bagi kita katakan Allah Adil. Bersamaan dengan itu, Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki. Allah berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Bayi merah ini ya Allah sudah cap sebagai ahli surga. Bayi merah yang ini ya Allah sudah tetapkan sebagai ahli neraka. Itu keadilan Allah. Karena keadilan Allah tidak minta izin kepada akal kita. Begitu. Kan Memang keadilan Allah harus minta izin kepada akal kita kan tidak? Ya. Secara akal kita kita tidak bisa mengatakan adil. Kalau anak perempuan, anak laki-laki dapat 10 juta, anak perempuan dapat 5 juta padahal sama-sama anak kalau pakai akal kita gitu. maka sekali lagi keadilan Allah tidak minta izin kepada akal kita akal kita yang harus dipaksa untuk menerima keadilan Allah karena akal kita sangat-sangat terbatas yang menciptakan akal kita adalah Allah maka wajib bagi kita untuk menundukkan akal jika bertentangan dengan dari jangan seperti orang aklan Bolehkah kita berkorban untuk orang tua yang telah meninggal? Pendapatnya orang tidak karena tidak ada sahabat yang melakukan hal ini ya ibadah uh, e, kurban termasuk tokoh ibadah maka semuanya harus dengan dari, tidak boleh dengan roh Bagaimana hukum berkurban kambing dengan uang iuran satu kelas atas nama satu kelas? Tidak ada kambing untuk satu orang atau satu keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah ayah, ibu, anak, bukan keluarga besar, perusahaan anu, keluarga besar, eh, departemen anu, keluarga besar, telkom, keluarga besar, indosat, ya enggak bisa. Keluarga yang dimaksud adalah ayah, ibu, anak, dan seterusnya. Apakah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar kita harus beramar terlebih dahulu dengan yang kita perintahkan? Tidak mutlak seperti itu. Tidak mutlak seperti itu. Misalnya kita jarang uh, sholat sunat misalnya. Kemudian kita membahas tentang sholat sunnah. tidak masalah, karena sholat namanya juga sholat sunnah. Ketika tidak sholat sunnah tentu tidak berdosa. Ya, membahas tentang uh, eh, kiamulai, keutamaan kiamulai. Tapi dia sendiri nggak pernah kiamulai. Apakah tercela? Tidak. Yang tercela kalau membahas tentang keutamaan sholat berjamaah, dia sendiri tidak pernah sholat berjamaah, itu tercela. Karena sholat berjamaah wajib. Adapun sholat tahajud, puasa Senin Kamis dan seterusnya tidak wajib. Orang yang tidak melakukannya tidak berdosa walaupun dia membahas. Seluruh ulama, seluruh ulama membahas tentang puasa sunat, sholat sunat. Apakah seluruh ulama melakukan semua sholat sunat, semua puasa sunat? Tidak. Tidak. Ya yang lain sholat malam ya eh, Imam Syafi'i tidak sholat malam ya karena apa karena sedang uh, memikirkan fawaid sebuah hadis jadi uh, ada kebaikan lain Bagaimana jika menyembelih hewan kurban pada tanggal 11 Zulhijjah apakah masih disebut berkurban? Iya. Allah sediakan waktu tanggal 10, 11, 12, 13. Habis asar tanggal 13 itu terakhir. Jangan sampai maghrib. Iya, tak takbir sama. Tanggal 10, 11, 12, 13 ah, menentukan habis sholat tidak ada. Artinya takbir Idul Adha kapan saja di masjid, di pasar. Ibnu Umar sengaja masuk pasar dan bertakbir untuk mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa disunahkan bertakbir. Ya, di kantor, dimanapun, di jalanan, dimanapun disunahkan dengan suara keras. Tidak perlu diatur-atur dipimpin tidak perlu. Kapan saja, sebelum sholat silahkan, setelah sholat silahkan. Nah, yang keliru menentukan harus habis sholat. Yang terbaik habis sholat. Nah, ini tidak ada jadi. Ya? Iya, mana-mana begitu. Ini tidak ada acara pernikahan yang terjadi sekarang ini apakah mengikuti cara sunnah atau bid'ah? Contoh, ketika datang ke Sohibul Hajat membawa amplop. Ah, tentu ini masalah dunia. Syariat tidak menentukan. Ya, ada orang sedang e, melakukan apa hajat dan seterusnya. Kita memberi uang ya hukum asal tentu mubah memberikan uang tetapi uh, ketika hal ini menjadi kebiasaan dan diharapkan oleh Saudul Hajat maka menjadi keburukan sebagaimana hari ini daripada tidak nyumbang tidak bawa amplop mending nggak datang air nah, ini kesalahan besar Padahal datang untuk makan ketika diundang wajib fardu ain. Ketika tidak kita tidak datang berdosa. Berdosa. Kita tidak menunaikan hak seorang muslim. Nah, kita malu mau datang karena tidak ada uang buat nyumbang. Ini kesalahan yang sangat besar. Maka jika kita tidak membiasakan menyumbang tidak membiasakan bahwa amplop ini sangat bagus. Ini baik. Agar apa? Agar kaum muslimin ketika ngundang saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya betul-betul mau kasih makan. Ya, tidak mengharapkan amplop, sumbangan, kembalian. Ya, Apakah cukup jika satu keluarga hanya berkorban satu kambing? Iya cukup. Nabi menyembelih seekor kambing dan beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin. Ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Padahal satu kambing. Berarti satu kambing untuk satu keluarga. Ya. Iya, keluarga keluarga kan terdiri dari orang tua, anak, ya, e, suami, istri, anak-anak. Adakah keutamaan puasa di bulan Dzulhijjah? Apakah sah mengubah niat puasa di pagi hari karena dikatakan tidak ada puasa berlibur. Ya, tanggal 9. Yang khusus adalah tanggal 9. Hari Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatan madiyata. Berpuasa di hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu. Wa fi riwayatin mustaqbilatan. Di riwayat lain disebutkan setahun yang akan datang. Iya, tapi itu dua riwayat. Jika sholat Id jatuh di hari Jumat, apa hukum sholat Jumat? Ya, tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak ada, tetap ada. Karena Nabi mengatakan, siapa yang sholat Jumat silakan, yang tidak silakan. Adapun kami tetap sholat Pendapat yang rajin dia tetap sholat subuh. Ya itu berdosa. Ya. Uh, sebagian ulama yang berpendapat tidak ada sholat zuhur maka ini pendapat lemah. Ada ulama yang berpendapat seperti itu, tapi ini pendapat yang lemah karena mereka berpendapat bahwa sholat zuhur itu sholat zuhur sholat hukum intinya adalah sholat Jumat. Kalau tidak sholat Jumat kemudian sholat zuhur butuh dari Ya, dengan demikian berarti mereka menyimpulkan wanita, budak, orang sakit, orang yang musafir, tentu mereka semua tidak sholat zuhur. Tidak ada dalil wanita-wanita di zaman Nabi ketika tidak sholat Jumat, sholat subuh. Ya. Berarti yang pokok dulu. Gitu. Ya. Empat. Duhur empat rakaat. Ya. Kecuali apa? Pernah ada penjelasan dua rakaat. Pendapat seorang ahli hadis di Indonesia ini. Profesor Dr. Hasbi Asidiki. Rahimahullah. Beliau berpendapat seperti itu. Ya. Namanya juga benar. Pendapat seorang ulama bisa benar, bisa salah. Beliau beranggapan seperti ini. Jadi kalau tidak sholat Jumat, tetap sholat dua rakaat. Ya. Lebih utama mana? Apa? Lebih utama sholat Jumat daripada tidak. Karena Nabi memilih yang utama. Nabi mengatakan, adapun kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Kurban sepertujuh sapi untuk satu keluarga, apa ada contohnya menurut Rasul? Ya para sahabat seperti ini. Para sahabat patungan tujuh keluarga e, membeli satu sapi. Tidak diriwayatkan enam keluarga, lima keluarga. Maka hindari selain satu dan tujuh. Untuk sapi satu keluarga atau tujuh keluarga. Bolehkah menukarkan kulit hewan kurban dengan daging lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. E, ditukar ke siapa? Siapa yang mau ya punya daging ditukar kulit? Ya. E, saya kira ini mungkin ya. Intinya bahwa kulit, kepala, dan apapun bagian dari hewan kurban tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah. Semuanya diberikan kepada fakir miskin. Adapun fakir miskin setelah mendapatkan kulit, daging dan seterusnya mau diapakan terserah dia, sudah milik penuh dia. Mau dimakan silakan, mau dibikin oh, apa hiasan silakan, mau dijual silakan. Ya yang tidak boleh menjual adalah yang kurban. Nah, panitia wakil dari yang kurban. Ya. Yeah. Gulu mereka adalah dalam takfir. Gulunya orang-orang kawaris adalah takfir bukan sholatnya, bukan puasanya. Karena untuk sholatnya diakui oleh para sahabat. Untuk sholatnya, untuk puasanya diakui oleh para sahabat. Maka Nabi mengatakan kalian merasa kecil, berarti kan sholatnya bagus, puasanya bagus. Ya, kalau orang khawarij sholat subuh tiga rakaat, sholat maghrib lima rakaat, tentu nggak mungkin sahabat merasa kecil dari sholat mereka. Ya, nah, tentu sholatnya benar, puasanya benar. Nah, kesesatan khawarij itu di mana? Takfir. Terlalu mudah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Kalau satu sapi untuk dua keluarga boleh apa tidak? tidak boleh, jangan. Ini tidak pernah dicontohkan di zaman sahabat karena ini ibadah. Ibadah jangan memakai rokyu kita tapi dengan dalil. Kalau ini baik tentu para sahabat melakukannya. Saya kira tidak bisa kita bayangkan. Ya kebetulan saja para sahabat e, belum ada seperti itu. Kan sangat besar kemungkinan cari orang tujuh itu sulit. Adanya cuma e, eh, lima orang. Maka salah satunya dua sahab, salah satunya tiga sahab. Tentu ini kemungkinan besar sekali dan itu tidak terjadi di zaman sahabat puasa Arafah itu mengikuti kalender atau mengikuti orang haji. Mengikuti Arafah. Nabi menyuruh orang-orang berpuasa Arafah ketika eh, kaum muslimin sedang wukuf di Arafah. Ketika orang-orang yang berhaji sedang wukuf di Arafah. Apakah seseorang yang memiliki uang yang cukup untuk membeli hewan kurban akan tetapi dia sangat membutuhkan uang tersebut? Apakah dia wajib berkurban? Berarti kurang cukup. <laughs> Dia sangat membutuhkan kan? Berarti butuh kan buat anu kan? Buat bayar utang, buat oh, pasang listrik, buat bayar telepon, buat ini. Berarti kurang cukup uangnya jangan memaksakan diri. Salah satu kebaikan sahabat adalah mereka tidak memaksakan diri. Yang bisa kurban, kurban. Yang tidak bisa sudah. Ya. Jangan memaksakan diri lalu patungan, ya beli kambing, ya patungan beli sapi bukan beli kambing. Mana dalil yang menyatakan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa roh akan dibangkitkan. Dalam surat Yasin. Wa daraba matala wa nasiya qalqa qala may al wa yuhyi. Ya, Abu Al-As dari mewakili uh, eh, Abu Jahal, Abu Lahab uh, membawa tulang belulang yang hancur itu dan mereka bertanya kepada Nabi <clears throat> siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Ditafsirkan oleh para imam eh, Abu Jahal Abu Lahab dan teman-temannya itu mempercayai kebangkitan dengan roh, tidak mempercayai kebangkitan dengan jasad. saya menyuruh saya ikut tahlilan. Bagaimana cara terbaik untuk menasihati beliau karena saya tahu tahlilan itu e, tentang cara Islam tidak mengatur. Ya, silahkan dengan bahasa antum sendiri yang penting ibu tidak tersinggung yang penting ucapannya bagus ya kalau akhirnya tersinggung ya kita tidak takkan Ya. Yang penting ucapannya sopan, jelas. Ya. Karena di dalam dakwah ini kita tidak bisa menghindarkan diri dari rasa tersinggung. Ya. Yang pertama kali tersinggung dari dakwah para nabi dan rasul siapa? Manusia di sekitarnya. Manusia yang mendengar dakwah para nabi dan rasul umumnya tersinggung. makmum masbuk mendapati imam sedang sujud. Setelah bersafir apakah disunahkan sedekap tangan sejenak atau langsung ikut sujud? Sebenarnya Rasulullah, if'al ma al imam. Lah jika engkau masbuk, maka lakukan persis seperti apa yang dilakukan imam. Ucapan Nabi ini tidak menunjukkan bahwa kita disuruh sedekap dulu. Jika disuruh sedekap dulu, tentu Nabi akan mengatakan sedekaplah. Setelah itu lakukan seperti apa yang dilakukan imam. Oleh karena itu bagi kita yang masbuk ketika mendapati imam sedang sujud maka kita bertakbiratul ihram mengangkat tangan tidak sedekap langsung sujud. Mengangkat tangan takbiratul ihram kemudian langsung Nah. Sholat yang pertama, sholat sendiri. Yang kedua, sholatnya imam. Maka dikecualikan hadis tadi eh, makmum. Karena ketika tadi kita sholat maghrib, sholat isya, rokaat pertama, rokaat kedua, antum tadi sempat baca al-fatihah. Tentu tidak baca al-fatihah makmum, karena mendengarkan imam. Buat apa imam membaca jahar kalau kita saingi pula kita membaca? Ya, maka tidak sempat bagi kita membaca Al-Fatihah ketika sholat jahar. Ya, maka bagi makmum tidak membaca Al-Fatihah tidak masalah. Ya, kecuali dia sengaja tidak mau baca Al-Fatihah. Ketika tidak ada kesempatan, maka dianggap sah dan dianggap satu Ya, mudah-mudahan bermanfaat yang benar dari Allah yang salah dari yang kita iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.